وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فسيكون حديثنا في هذا المجلس عن الاستقامة نعم Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau mengucapkan Alhamdulillah hadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kehadirat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Eh, Eh, beliau mengatakan bahwasanya pembicaraan atau pembahasan kita pada majelis pagi hari ini adalah tentang istiqamah. Wal istiqamatu dhiddu al-i'wijaj. Adapun istiqamah adalah lawan dari i'wijaj yaitu penyimpangan atau bengkok. Wahya luzumu al-kitab was sunnah وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين yaitu seseorang berpegang teguh pada kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua. بحيث يأتي المسلم بالأوامر ويجتنب النواهي di mana seorang muslim dia datang dengan melaksanakan berbagai macam amalan ketaatan dan menjauhi berbagai macam perkara yang dilarang. ومجالات الاستقامة كثيرة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. Uh, adapun uh, majalat uh, yang berkaitan dengan istiqomah itu sangat banyak dan insya Allah akan disebutkan. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه dan telah datang diriwatkan dari hadis uh, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu أنه qala ya Rasulullah qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan أحدا bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah uh, kabarkanlah atau uh, kabarkanlah kepadaku tentang Islam ini suatu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada selainmu. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab قل آمنت بالله ثم استقم Hendaklah engkau berkata amantu billahi tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristiqomah engkau. وهذا الحديث من جوامع الكلم dan hadis ini termasuk jawami'ul kalim yaitu perkataan yang singkat akan tetapi mengandung banyak makna فألفاظه مختصرة ومعانيه عظيمة وكثيرة yaitu lafadznya sangat pendek akan tetapi maknanya sangat banyak sekali قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala berkata, Alladzina qalu amanna kathir. Bahwasanya orang-orang yang berkata, aku sudah beriman, sangat banyak sekali. Walakin al-mustaqimina qalil. Akan tetapi orang-orang yang benar-benar istiqomah sangat sedikit. وقد ضمن الله عز lil ala syar'ihi dan Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang istiqomah di atas syariatnya Allah yakhafu wa alla yahzanu mereka tidak akan pernah merasa takut dan mereka tidak akan pernah merasa sedih Qala Allah taala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu Allah Subhanahu wa taala berfirman ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu bahwasanya orang-orang yang berkata Allah lah Rabb kita kemudian mereka beristiqomah fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun maka mereka tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa sedih لأن استقامتهم على دين الله عز وجل تجعلهم في أمان Karena istiqomahnya mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka di atas rasa aman. ولا وتبعد عنهم الأحزان dan menjauhkan mereka dari uh, kesedihan. فما وقع عليهم فلا يحزنون بسببه Dan apapun yang menimpa mereka, hal tersebut tidak akan membuat mereka sedih. من أنواع الابتلاء Dari berbagai macam ujian dan cobaan. الذي هو سنة الله عز وجل في عباده المستقيمين Dan ujian dan cobaan tersebut merupakan sunnatullah untuk mempersiapkan orang-orang yang istiqomah. ليبتلي الله ما في قلوبهم Dan Allah Subhanahu wa taala menguji mereka di dalam hati-hati mereka. ويرفع درجاتهم Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka. ويميز الخبيث من الطيب Dan Allah Subhanahu wa taala akan memilah perka- orang-orang yang khabis dari orang-orang yang baik. وقد وعد الله عز وجل المستقيمين بالثواب الجزيل Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang istiqomah dengan pahala yang sangat banyak. wa asna alaihim sana jamil dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan pujian-pujian yang bagus. Qala Allah azza wa jal fi al karim Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kita adalah Allah kemudian mereka beristiqamah tatanazzalu alaihimul malaikah malaikat akan turun kepada mereka alla khaufun alai eh, alla takhafu wa la tahzanu kemudian berkata kepada mereka janganlah kalian merasa sedih dan janganlah kalian janganlah kalian merasa uh, takut dan janganlah kalian merasa sedih wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun dan berikanlah kalian dan kalian diberikan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali-wali kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan di surga nanti kalian akan mendapatkan apa yang jiwa-jiwa kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un. Dan kalian akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Nuzulan min ghafurir rahim sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. فذكر الله عز وجل هذه الأجور العظيمة للمستقيمين على دينه Maka dari ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pahala bagi orang-orang yang istiqomah di atas agamanya. وأن ملائكته يتنزلون عليهم عند موتهم Bahwasanya malaikat-malaikat Allah turun kepada orang-orang yang istiqomah ketika mereka menghadapi kematian litatmimihim wa bisharatihim untuk menenangkan mereka dan memberikan kabar gembira kepada mereka. Fa'innahum inda mautihim yaquluna lahum bahwasanya malaikat-malaikat Allah ya, berkata kepada orang-orang yang istiqomah ketika mereka menghadapi kematian la takhafu wa la tahzanu janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih fala tahzanu ala ma khalfakum min ad-dunya Janganlah kalian takut terhadap apa yang kalian tinggalkan di dunia ini. Min zaujatin wa auladin wa amwal. Dari istri, anak-anak dan harta. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kalian diberikan kabar gembira dengan surga atau jannah yang telah dijanjikan untuk kalian. Faqad uh, eh, nahawhum 'anil khawf fima ya'ti dan para malaikat melarang mereka untuk uh, untuk takut terhadap apa yang akan datang. Fala takhafuna mimma antum muqdimun alaih. Dan janganlah kalian merasa takut terhadap apa yang nanti akan kalian hadapi. Bal abshiru. Akan tetapi kalian diberikan kabar gembira. Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. التي لأجلها عملتم واستقمتم yang kalian beristiqomah dan kalian beramal untuk mendapatkan surga tersebut. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali-wali kalian di dunia dan di akhirat. Falaqad kunna fid dunya nahmikum. Dan ketika berada di dunia, malaikat-malaikat tersebut menjaga kalian wa nuthabbitu qulubakum dan kami kokohkan hati-hati kalian wa nudafi'u ankum dan kami akan uh, <clears throat> me menghalau musuh-musuh kalian wa nahuthukum 'ala ta'at dan kami akan menganjurkan kalian untuk berbuat ketaatan wa nahnu awliya'ukum yawmal yawmal qiyamah dan kami adalah penolong-penolong kalian nanti di hari kiamat walakum fiha jannah dan kalian ketika di jannah nanti ma tashtahi anfusukum akan mendapatkan apa yang jiwa-jiwa kalian inginkan al mata'im wal masharib wal azwaj dari berbagai macam makanan dan kelezatan dan uh, kenikmatan serta uh, azwaj fil jannah wa ad duri wal qusur dan berbagai macam Eh, istana-istana yang ada di jannah. Wal huli wal malabis dan perhiasan-perhiasan serta pakaian-pakaian yang bagus. Wal anhari wal, wal anhari wal thimar dan sungai-sungai serta buah-buahan. Wa ma lam tara aynun dan perkara yang belum pernah dilihat oleh mata. Walam tasma' udhunun dan belum pernah didengar oleh telinga walam yakhtur ala qalbi bashar dan belum pernah terbesit di dalam hati manusia. Kama qala Allah Ta'ala fil hadis qudsi sebagaimana uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "A'dattu li'ibadi as-salihin." Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Mala'inrat yang belum pernah perkara yang belum pernah dilihat oleh mata wala udhunun sami'at dan belum pernah didengar oleh telinga ولا خطر على قلب بشر dan belum pernah terbesit di dalam hati setiap manusia وهكذا أيضا dan demikian pula ترتبت على الاستقامة أجور عظيمة لأنها كرامة bahwasanya pahala bagi orang-orang yang istiqomah itu sangat besar karena istiqomah itu merupakan karomah فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله dan Syekhul Islam rahimahullah taala berkata الاستقامة على الدين كرامة bahwasanya istiqomah di atas agama ini merupakan karomah فإذا كان هذا في زمن شيخ الإسلام dan apabila hal tersebut terjadi di zaman Syekhul Islam فكيف بهذا الزمان lalu bagaimana hal tersebut pada zaman ini الذي كثرت فيه الفتن yang sangat banyak terjadi fitnah-fitnah wa kathura fihi man yasuddu an sabilillah dan banyak orang-orang yang akan menghalangi dari jalan Allah wa yu'dhi ibadallah dan memusuhi eh, hamba-hamba Allah wa kathurat syubuhat dan banyak sekali syubhat-syubhat dan syahwat-syahwat wa qalla ahlul haqqi wa dan sedikit orang-orang yang berada di atas kebenaran dan mereka menjadi asing. Thumma la budda an yu'lam. Kemudian perlu diketahui أن مجالات الاستقامة كثيرة. Bahwasanya e, majalat itu sangat banyak sekali. istiqomah di dalam permasalahan akidah. Karena agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah wasatun, pertengahan. قال Allah Azza wa Jalla wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Wa hadza yashmalu ad-din kullahu. Dan ini mencakup agama seluruhnya. Wa khususan fi bab al-i'tiqad. Dan secara khusus di dalam permasalahan akidah. فكما أن هذه الأمة وسط بين اليهود والنصارى Sebagaimana bahwasanya umat Islam ini ada pertengahan antara umat Yahudi dan Nasoro fil ifrat wa tafriq di dalam mereka berlebih-lebihan ataupun sembrono fahum wasatun baina firaqil bid'ah wal dhalal maka umat Islam ini juga pertengahan di antara kelompok-kelompok yang sesat ahlil ghuluwi wal jafa orang-orang yang berlebih-lebihan ahli tashaddud wat tasahul orang-orang yang tasaddud yang sangat keras ahli al-ghuluwi wa tafrid orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam perkara fa'aqidatuna muwafiqatun lil fitrah dan akidah kita itu sangat bersesuaian dengan fitrah manusia wa muwafiqatun lil uqul sariha dan sangat sesuai dengan akal sehat kita hiya aqidatun sahla dan ini adalah akidah yang sangat mudah aqidatun imaniyatun rabbaniyah yaitu akidah e, keimanan dan rabbaniyah yazdadu biha al-'abdu imanan wa yaqinan yang akan menambah bagi pemeluknya keimanan dan keyakinannya wa yazdadu thiqatan billahi wa tawakkulan 'alaih dan akan menambah eh, thiqah eh, kepercayaan pemeluknya kepada Allah Subhanahu wa taala wa mahabbatan lahu wa ta'dhiman dan kecintaan serta pengagungan kepada Allah. فالاستقامة في باب التوحيد أن يكون الإنسان بين أهل الشرك وأهل الغلو Adapun eh, perkara istiqomah yang berkaitan dengan tauhid, hendaklah seseorang itu berada di tengah-tengah antara ahli syirik dan ahli gulu. وفي باب صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل والتمثيل Dan permasalahan di dalam as- asma wa sifat, mereka berada di tengah-tengah antara ahli tamsil dan ahli ta'til. وفي باب القدر بين القدرية والجبرية Dan di dalam permasalahan takdir, maka dia berada di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabriyah. وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافض والنواصب Dan per- per- dalam perkara yang berkaitan dengan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berada di tengah-tengah antara orang-orang Rafidah dan orang-orang Nawasib. وخصوصا بين وخصوصا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم Terlebih khusus lagi di dalam permasalahan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. فلا نغلو فيهم كما فعل الروافض Maka kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada mereka sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah ولا nat'amu فيهم كما فعلت النواصب dan kita tidak boleh mencela mereka sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang nawasib bal nuhibbuhum hubban syar'iyyan akan tetapi kita mencintai mereka dengan kecintaan sesuai syariat wa kadzalika aidan fi bab asma'i al-iman wad demikian pula bahwasanya kita berada di tengah-tengah di dalam permasalahan iman dan ad-din fala maka kita tidak boleh mengkafirkan seorang muslim dengan dosa yang dia perbuat selama mereka tidak menghalalkannya wala kama khawarij dan kita tidak boleh berkata sebagaimana perkataannya orang-orang khawarij inna murtakibal kabirati kafirun bahwasanya para pelaku dosa besar itu kafir kharijun min millatil Islam, keluar dari agama Islam. Wala naqulu kama yaqulun wa taqulu mu'tazilah dan kita tidak boleh berkata sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah, "Inna murtakibal kabirati muqalladun fin nar al qiyamah." Bahwasanya para pelaku dosa besar mereka kekal di dalam api neraka nanti di hari kiamat. Wa fi al-akhar al-murji'ah dan di, di ujung yang lain ada orang-orang murjiah alladzina yaquluna la yadhurru ma'al imani dzamb yang mereka berkata bahwasanya dosa itu tidak akan memberikan madarat kepada keimanan mereka wa anna afjaran nasi wa a'badan nasi sawa bahwasanya orang yang paling fajir dan orang yang paling ahli ibadah menurut mereka itu sama faj'alu iman az-zaniyati al-fajirah ka imani 'aisyah wa fatimah Maka mereka mengatakan bahwasanya iman wanita yang fajirah yang berzina sama dengan imannya eh, Fatimah وكإيمان خديجة ومريم بنت عمران dan sebagaimana imannya Khadijah dan imannya Maryam bintu Imran وجعلوا إيمان أفجر الناس وأفسقهم dan mereka menganggap imannya orang-orang yang paling fajir dan orang-orang yang paling fasik كإيمان أبي بكر وعمر sama sama dengan imannya Abu Bakar dan Umar. Wahakala ayatam fi sa'iril abwab nahnu wasat. Demikian pula di dalam bab-bab yang lain kita juga termasuk umat pertengahan. Wahala makna istiqamah Dan ini adalah makna dari istiqamah. Wa nastaqimu ala dinillahi fi ibadatina. Dan kita juga hendaklah istiqamah di dalam ibadah فلا نشدد ولا نتساهل dan kita tidak boleh eh, tasaddud dan tidak boleh eh, bermudah-mudahan bal nakunu ummatan wasata akan tetapi kita katakan umat yang berada di tengah la ifrat wa la tafrit tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan fala nakunu kalladzina ghalau fi dinihim tidak kita tidak boleh sebagaimana orang-orang yang gulu di dalam agama mereka fashaddadu ala anfusihim wa shaddadu ala ghairihim mereka berlebih-lebihan uh, kepada orang lain dan berlebih-lebihan kepada uh, dirinya sendiri. Di abwab ibadat mukhtalifah. Di dalam permasalahan ibadah yang bermacam-macam. فإن الله قد رفع عنا الآثار والأغلال. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat dari kita uh, belenggu. وأخبرنا أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita bahwasanya uh, Allah tidak akan membebankan kepada manusia kecuali apa yang dia mampu. Wa qala lana fattaqullaha mastata'tum. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kita, bertakwalah kalian kepada Allah sebagaimana kemampuan kalian. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kalian terhadap suatu perkara, maka kerjakanlah semampuan sesuai dengan kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum an amrin fajtanibuh. Dan apabila aku larang kalian dari suatu perkara, maka tinggalkanlah. فمن الناس من شدد على نفسه وعلى غيره. Dan di antara manusia ada yang mereka e, bersikap tasadud terhadap dirinya dan kepada orang lain. فجعل المستحبات واجبات dan mereka menjadikan perkara-perkara yang mustahabat, yang sunnah menjadi perkara yang wajib. وجعلوا المكروهات محرمات dan mereka menjadikan perkara-perkara yang makruh yang menjadi perkara yang haram. وضيقوا على أنفسهم وعلى الناس في أمر دينهم dan mereka mempersempit perkara agama ini untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. وحرموا ما أحله الله عليهم ما أحله الله لهم dan mereka mengharamkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala halalkan kepada mereka. Wallahu taala yaqulu fi kitabih al-karim Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب dan janganlah kalian berkata lima tasifu ألسنتكم الكذب Eh, dan janganlah kalian berkata uh, kedustaan dengan lisan-lisan kalian Hada halal wa haram perkara ini halal dan perkara ini haram litaftaru 'ala Allah al-kadhib dikarenakan kalian mengadang-adakan kedustaan kepada Allah innal ladzina yaftaruna 'ala Allah la yuflihun sesungguhnya orang-orang yang mengadang-adakan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka tidak akan muflih ومن الناس من تساهل وأفرط وفرط dan di antara manusia mereka ada yang bermudah-mudahan. فترك الواجبات وفعل المحرمات. Mereka meninggalkan perkara yang diwajibkan dan mereka melakukan berbagai macam perkara yang diharamkan. واقتحم الشبهات. وارتكب الشبهات. Dan mereka melakukan perkara-perkara yang syubhat. wa ahalla ma Allah. dan mereka menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah biza'mi anna ad-din yusr mereka menganggap ya bahwasanya agama ini mudah wa annana ummatun wasat dan kita adalah umat pertengahan wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru dan mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda yassiru eh, permudahlah dan janganlah kalian mempersulit. Wa nahnu naqulu inna ad-dina Dan maka kita katakan bahwasanya agama ini mudah. Wa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil ghulu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk bersikap gulu. Wa akhbara annahum fi halak. Dan mengabarkan bahwasanya orang-orang yang bersikap gulu itu berada di dalam kebinasaan. Wa qala yassiru wa la tu'assiru. Dan Rasulullah berkata, Permudahlah dan janganlah kalian mempersulit. Walakin hadza la ya'ni tahlil ma harram Allah. Akan tetapi maksud dari sabda Rasulullah tadi tidak boleh menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wa ma'al asaf fa inna katsiran minan nas fil mujtama' maka sungguh sangat disayangkan kebanyakan mayoritas orang-orang di tengah-tengah masyarakat i'tadu ala katsirin minal muharramat mereka melampaui batas dan melaku, dan melaku, dalam melakukan perkara-perkara yang diharamkan wal bid'ah wa dhalalat perkara-perkara kebid'ahan dan perkara-perkara yang sesat fa idza qila lahum inna Allah harrama hadza dan apabila dikatakan kepada mereka yang bahwasanya Allah mengharamkan hal tersebut badaru bil inkar mereka segera untuk mengingkari wa qalu antum mutasyaddidun dan mereka berkata bahwasanya kalian itu adalah orang-orang yang mutasyadidun. فالاستقامة لزوم شريعة الله Maka istiqomah adalah seseorang berpegang teguh di atas syariat Allah بنفوس طيبة dengan hati yang baik لأن في ذلك الخير والسلامة karena di dalam hal tersebut terdapat kebaikan dan keselamatan. قال الله عز وجل Allah Subhanahu wa taala berfirman, Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amr. Dan telah kami jadikan uh, syariat dari suatu perkara. Fattabi'ha. Maka ikutilah. Wala tattabi' sabila alladhina la ya'lamun. Dan janganlah kalian mengikuti jalannya orang-orang yang tidak mengerti. Wa akhbar Allah Azza wa jalla Maka Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan أن من لم يستقم على شريعة الله bahwasanya orang-orang yang tidak istiqomah di atas syariat Allah, فإنما هو متبع لهواه maka sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsunya. والشيطان يزين للناس المعاصي والشهوات Dan syaitan mereka menghiasi atau mereka menghias-hiasi terhadap manusia perkara-perkara syahwat لإغوائهم untuk menyesatkan manusia. وهكذا أيضا نستقيم fi akhlaqina wa muamalatina. Demikian pula hendaklah seseorang dia istiqomah di dalam permasalahan akhlak wa sulukina dan perilaku. Fala ifrata wa la tafriq dan tidak boleh untuk berlebih-lebihan ataupun sembrono. Wa mizanul istiqamati syari'atullah. Adapun timbangan istiqamah itu adalah syariat Allah. Laisatul adat allati 'alaiha nas Dan bukan kepada adat yang biasa dilakukan oleh manusia. Wala kama turiduhu nafsu nafsul ammaratu bisu' dan bukan di atas hawa nafsu yang memerintahkan kepada kejelekan. Wala kama yuridu minna a'daul Islam an nakun dan bukan kepada musuh-musuh Islam sebagaimana yang mereka inginkan. Wala kama yuridu al-mujtama'u min hawlina dan tidak seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat di sekitar kita. Falistiqamatu ala dinillahi azza wa jalla maka istiqomah di atas agama Allah Azza wa Jal laysat thawban yakhtalifu bikhtilafi hajmi labisihi. Bukanlah seperti pakaian yang berbeda yes, yang ketika dipakai di suatu tempat berbeda dengan tempat yang lainnya. Wa yakhtalifu bikhtilafi 'adatil buldan dan berbeda sebagaimana perbedaan kebiasaan setiap daerah بل الاستقامة شيء واحد في جميع الأزمنة والأماكن akan tetapi istiqomah itu adalah satu di setiap waktu dan di setiap tempat وقد قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم dan sungguh Allah uh, su- berfirman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها dan sungguh telah kami jadikan kalian di atas suatu syariat maka ikutilah ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu dan meng- orang-orang yang tidak mengerti فأمره بالاستقامة على الشريعة التي أنزلها maka Allah memerintahkan kita untuk mengikuti syariat yang telah diturunkan ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون dan Allah melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengerti الذين يرون أن الاستقامة على الشريعة ندامة yang mereka menganggap bahwasannya istiqomah di atas syariat itu adalah suatu penyesalan وأنها تضييق على النفوس dan hal tersebut merupakan akan membuat sempit hati-hati mereka وليس الأمر كذلك padahal perkaranya tidak seperti itu فقد أحل الله لنا جميع الطيبات bahwasanya Allah telah menghalalkan bagi kita banyak sekali perkara-perkara yang baik وحرم علينا الخبائث dan Allah mengharamkan kepada kita perkara-perkara yang jelek. يحرم الله علينا شيئا ينفعنا Dan Allah tidak pernah mengharamkan kepada kita perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita. فكل ما حرمه الله علينا dan seluruh perkara yang diharamkan Allah kepada kita la manfa'ata lana fihi fi dinina wa dunyana tidak ada manfaatnya sama sekali di dalam agama kita ataupun di dalam dunia kita. Wa ma Allah bihi dan setiap perkara yang Allah perintahkan kepada kita falana fihi fi maka ada maslahat untuk kita di dalam agama kita dan dunia kita. yanzuru insaf maka orang-orang yang melihat dengan mata uh, insaf في شريعة الله di dalam syariat Allah يجدها في غاية العدل والنفع bahwasanya eh, syariat Allah itu benar-benar eh, di atas keadilan dan manfaat وصلاح الأفراد والمجتمعات dan untuk kemaslahatan setiap individu dan masyarakat وصلاح الحاكم والعالم dan untuk kemaslahatan eh, para pemimpin dan orang-orang yang berilmu والرعية dan para rakyatnya wasairil khalq dan untuk seluruh makhluk. Qala Allah Ta'ala Allah berkata Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidaklah mereka mengetahui siapa yang menciptakan. Bahasanya dialah Al-Latif Al-Khabir. Falamma amara Nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyahu maka ketika Allah memerintahkan kepada nabinya ittiba'i syari'atihi untuk mengikuti syariatnya, نهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون Allah melarang nabinya untuk mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengerti. وقال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم Dan Allah berfirman kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, فاستقم كما أمرت ومن تاب معك beristiqomahlah engkau eh, dan orang Fastaqim kama umirta. Dan beristiqomalah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Wa man taba ma'ak. Dan orang-orang yang mengikutimu. Ay istaqim anta wa ummatuh. Yaitu beristiqomalah engkau dan seluruh umatmu. Ala siratillahi mustaqim. Di atas jalan Allah yang lurus. Qala wa la tatghaw. Dan janganlah engkau e, menyimpang. Ay istiqamatu ma'a tawassutin wa'tidal. Ay istiqamatun ma'a tawassut wa i'tidal yaitu istiqamah yang dibarengi dengan sikap tawassut e, berada di tengah dan i'tidal yang bersikap adil fala takun istiqamatuna mujawizatan lil had dan janganlah istiqamah kita melampaui batas yang telah ditentukan bal takunu ba'idatan 'anil ghuluw wat tashdid akan tetapi istiqamah yang jauh dari sikap ulu dan tasdid كما أنها لا بد أن تكون بعيدة عن التساهل sebagaimana istiqomah yang jauh dari sikap bermudah-mudahan والتفريط dan bermudah-mudahan والتلطخ بالمعاصي والسيئات والتلطخ التلوث dan dilumuri dengan berbagai macam kemaksiatan قال الله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه maka Allah berfirman istaqimu ilaihi beristiqomahlah kamu kepada Allah dan meminta ampunlah kepada Allah وهذه الآية تدل dan ayat-ayat ini menunjukkan على أن الإنسان مهما سعى في الاستقامة bahwasanya setiap orang bagaimanapun dia berusaha untuk istiqomah فقد يحصل منه شيء من التقصير bahwasanya terkadang mereka melakukan sedikit kesalahan فأمر الله عز وجل بالاستغفار maka Allah memerintahkan untuk beristighfar إذا حصل الخطأ apabila terjadi kesalahan yang dia lakukan بإفراط أو تفريط dengan bersikap berlebih-lebihan ataupun eh, bersikap eh, <clears throat> sembrono لأن العبد مهما حرص على الاستقامة karena setiap hamba bagaimanapun dia berusaha untuk istiqomah فلن يستطيع أن يحيط بكل ما أمره الله به maka dia tidak mampu untuk meliputi atau untuk melaksanakan setiap apa yang Allah perintahkan kepada dirinya. قال النبي صلى الله عليه وسلم Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istaqimu wa lam tuhsu beristiqomahlah kalian istaqimu wa la- wa lam tuhsu ay lam tuhitu bi jami' al-umur Istiqomahlah kalian meskipun kalian tidak mampu melaksanakan seluruh perkara yang diperintahkan. wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah Dan ketahuilah bahwasannya amalan terbaik yang kalian kerjakan adalah as-salat. fala yuhafizu 'ala al-wudu' illa mu'min Maka tidaklah orang-orang yang menjaga wudhunya kecuali orang-orang mukmin. وهكذا أيضا الاستقامة لها متعلقات Demikian pula bahwasanya istiqomah itu mempunyai perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Fala budda an yakuna al-qalbu mustaqiman ala dinillah. Hendaklah hati-hati manusia uh, senantiasa istiqomah di atas agama Allah. Fayakunu tahiran min asy-syirk nifaq dan bersih dari perkara kesyirikan dan kemunafikan. Wa yakunu tahiran min al-ghill wal-haqd wal-hasad dan hendaklah hati manusia eh, jauh dari sifat iri dengki ويكون طاهرا من الرياء dan bersih dari sikap riya وسائر أمراض القلوب dan seluruh penyakit-penyakit hati. لأن الله تعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون Dikarenakan Allah berfir- berfirman pada suatu hari yang tidak akan bermanfaat pada hari tersebut harta dan anak-anak illa man atallaha biqalbin salim kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat wala budda min istiqamatil lisan dan hendaklah seseorang istiqamah di dalam menjaga lisannya fa innal jawariha tusbihu karena anggota badan itu akan menjadi wahya taqulu lil lisan dan uh, setiap anggota badan tersebut akan berkata uh, kepada lisannya ittaqillaha fina bertakwalah engkau kepada Allah ya fa innama nahnu bika karena sesungguhnya kami uh, kepadamu ini istaqamta istaqamna Apabila hmm. engkau lisan istiqomah, maka seluruh anggota badan pun akan istiqomah. Wa in wajajta wajajna. Dan apabila engkau wahai lisan, ya engkau bengkok, maka kita pun bengkok. Fa'a'zamu ma yastaqim fil 'abd lisanuhu wa qalbuh. Maka hendaklah seseorang hamba e, perkara yang paling dia jaga adalah lisannya. Fa innal qalba lil jasad. E, dan sesungguhnya hati atau hati itu bagi jasadnya بمثابة الملك للرعية perumpamannya seperti raja terhadap para rakyatnya تستقيم باستقامته maka eh, anggota badan tersebut akan istiqomah dengan istiqomahnya hati وتنحرف بانحرافه dan akan menyimpang dengan menyimpangnya hatinya وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين Sebagaimana Rasulullah bersabda di dalam Sahihain min hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ala wa inna fil jasad mudghah bahwasanya di dalam jasad ini ada sekumpal daging Idza salahat salah al-jasadu kullu. Apabila sekumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasada fasada al jasad kullu. Dan apabila segumpal daging tersebut fasid, jelek maka jeleklah seluruh jasadnya ألا وهي القلب dan segumpal daging itu adalah qalb ya hati فأما اللسان فصغير جرمه ada lisan أما اللسان فصغير جرمه أي حجم sangat kecil bentuknya عظيم جرمه أي إساءته dan sangat besar eh, dampaknya. Hmm. Farubbama takallama bi kalimati kufur. Dan terkadang seseorang berkata dengan perkataan-perkataan kufur. Wa kharaja minal islami bi kalimah. Dan terkadang seseorang keluar dari agama Islam dengan satu kalimat. Wa rubbama julida dhahruhu bi kalimah. Dan terkadang seseorang dicambuk e, punggungnya dengan satu kalimat. Wahyal qadf. Yaitu Yaitu Ya, وربما ارتفعت درجات العاليات بكلمة dan terkadang seseorang terangkat derajatnya ke derajat yang paling tinggi dengan satu kalimat وربما دخل في النار بكلمة Dan terkadang kadang seseorang terjerumus dalam api neraka dengan satu kalimat. قال النبي صلى الله عليه Rasulullah وسلم bersabda, إن العبد لا يتكلم بالكلمة bahwasanya seorang hamba tidaklah dia berkata dengan satu kalimat, min ridwanillah. Eh, kalimat yang diridai Allah la yulqi laha balan yang eh, tidak pernah eh, terjadi dalam yakni la yubali biha. Yang dia tidak menghiraukan kalimat tersebut. Yarfa'uhu Allah azza wa jalla bihadza darajat. Maka dengan kalimat tersebut Allah mengangkat hamba tadi beberapa derajat. Bahwa takallama bi kalimatin min al khair dan dia berkata dengan perkataan-perkataan kebaikan walam yadhun anna laha dhalika al-ajr al-'azim dan dia tidak menyangka bahwasanya perkataan tersebut e, membawa pahala yang sangat banyak wa yatakallamu al-'abdu bil kalimah dan terkadang seseorang hamba dia mengatakan suatu kalimat min sakhatillah yang dimurkai Allah la yulqi laha balam yang dia tidak pernah menyangka yahwi biha fil nar ab'ada mimma al masyriq wal maghrib. Dengan perkataan tersebut dia terjerumus ke dalam api neraka sejauhnya masyriq dan maghrib, arah barat dan timur. Walamma talaba Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, maka ketika Mu'adz bin Jabal diminta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasiyyah, e, ketika Mu'adz bin Jabal meminta wasiat kepada Rasulullah, qala amsik 'alaika hadza wa asyara ila lisanihi Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad, e, peganglah ini. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya kepada lisannya. Faqala Mu'ad, wahal nu'akhal bima natakallamu bihi bi'alsinatina? Maka Mu'ad bin Jabal berkata kepada Rasulullah, apakah kita akan dihukum dengan perkataan yang keluar dari lisan-lisan kita? Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakilatka ummuka ya Mu'ad." Maka Rasulullah eh, mengatakan kepada Mu'ad, celakalah engkau wahai Mu'ad, وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم tidaklah seseorang itu terjerumus ke dalam api neraka kecuali dari hasil lisan-lisan mereka. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, أكثر ما يدخل الناس النار kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam api neraka الأجوفان الفم والفرج yaitu eh, yaitu eh, mulut dan kemaluannya. وهكذا أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, قولوا خيرا تغنموا Kulu khairan taghnamu. Katakanlah ucapan-ucapan yang baik, maka engkau akan mendapatkan ghanimah. Waskutu an syarrin taslam. Dan diamlah engkau dari perkataan yang jelek, ya, maka engkau akan selamat. Al-lisan bihi ibadat katsirah. Maka setiap manusia mereka akan terkait dengan amalan-amalan ibadah yang sangat banyak. Fa'idha istaqama lisan Dan apabila istiqamah lisannya, lam tasma' illa al-khair dia tidak akan mendengarkan kecuali perkara-perkara yang baik. Min amrin bima'rufin wa nahyin an munkar. Dari memerintahkan perkara-perkara yang baik dan melarang orang lain dari perkara yang mungkar. Wa min tilawatin lil Qur'an. Dan mendengarkan Al-Quran. Wa min dzikrin lillahi azza wa jal. Dan zikir kepada Allah azza wa jal. Wa min dalalatin ala al-khair. Dan uh, menunjukkan manusia kepada kebaikan amal salihah dan selain dari hal tersebut dari berbagai macam amalan salihah dan hendaklah setiap orang mereka istiqomah juga di dalam jawarih atau anggota badannya maka hendaklah istiqomah juga e, tangannya atau kedua tangannya mata dan kakinya فلا tamtaddu اليد إلى ila ma فلا تمتد اليد إلى ما حرم الله maka hendaknya tangannya tidak eh, menjulurkan kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah لا بقتل ولا بظلم tidak eh, membunuh ataupun tidak melakukan perkara kedoliman ولا بأخذ لأموال الناس بالباطل dan tidak juga mengambil harta manusia dengan cara yang batil وإنما تمتد بالخير والإحسان akan tetapi tangannya dijulurkan untuk perkara yang baik للقريب والبعيد untuk orang terdekatnya dan untuk orang-orang yang jauh لأن هذا هو ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم karena hal tersebutlah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya وهكذا أيضا الرجل demikian pula kakinya فإذا استقامت على دين الله apabila kedua kakinya istiqomah di atas agama Allah لم تحمل صاحبها إلى المحرمات maka kedua kakinya tidak akan membawa pemiliknya kepada perkara-perkara yang diharamkan. Wa innama hamalat sahibaha ila ta'ati wal mubahat. Akan tetapi kedua kakinya tersebut akan membawa pemiliknya kepada perkara-perkara ketaatan ataupun perkara yang mubah. Fatahmiluhu ila al-masajid wa hilaq dzikr. Dan kedua kakinya akan membawa pemiliknya kepada masjid dan kepada majelis zikir. Wa ila silatil arham dan membawa kepada uh, silaturahim wa iadatil marwa wa janaiz dan untuk menjenguk orang yang sakit ataupun mengikuti jenazah yang akan dikuburkan walil amal dunyawiyyil mubahah dan kepada perkara-perkara amalan-amalan dunia yang dibolehkan allati yaksabu min wara'iha al-'abdu rizq al-halal yang dengan hal tersebut seorang hamba mencari rezeki yang halal الذي يكفي نفسه وأولاده عن الحرام yang akan mencukupkan dirinya dan keluarganya dari perkara-perkara yang haram وهكذا لا بد أن تكون العين مستقيمة على أمر الله dan demikian pula juga hendaklah kedua matanya istiqomah di atas perkara yang diperintahkan oleh Allah فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم dan sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda اليد تزني وزناها اللمس bahwasanya kedua bahwasanya tangan itu berzina dan zinanya adalah dengan memegang wal ainu tazni wa zinaha nazar dan mata itu berzina dan zinanya adalah dengan melihat wal udhunu tazni wa zina wa zinaha sam' dan telinga itu berzina zinanya adalah dengan mendengar ay sama' al muharramat wan nazar ila al muharramat yaitu dengan mendengar perkara yang diharamkan ataupun melihat perkara-perkara yang diharamkan Qala wal qalbu yahwa wa yatamanna dan bahwasanya hati itu menginginkan dan berangan-angan wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibu. maka kemaluannya lah yang akan membenarkan ataupun mendustakannya Wallahu azza wa jalla yaqul ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi sudur Allah subhanahu wa taala berfirman dialah yang mengetahui uh, berkhianat berkhianatnya mata dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Fala budda an nastaqima jami'an ala dinillah dan hendaklah uh, kita semua atau semuanya istiqomah di atas agama Allah. jami'an ibadullah. Karena kita semua adalah hamba-hamba Allah. jami'an nadda'i Islam. Dan karena kita semua mengaku bahwasanya kita beragama Islam. ولأننا جميعا نرجو جنة عرضها السماوات والأرض dan dikarenakan kita semua menginginkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi فالحاكم يجب عليه أن يستقيم على أمر الله maka yang menjadi hakim adalah kita hendaklah beristiqomah di atas perintah Allah فيحكم بشريعة الله في عبادة في عباد الله maka hendaklah berhukum kepada syariat Allah fi ibadillah di dalam uh, eh, kepada hamba-hamba Allah. Wa yunsiful mazluma min adh-dhalim dan hendaklah kita bersikap insaf kepada orang-orang yang dolim. Wa ya'khudhu ala aydi ahli syarr wal fasad. Wa ya'khudhu ala aydi ahli syarr wal fasad dan mengambil dari tangan orang-orang yang e, melakukan kejelekan dan kefas, e, eh, dan rusakan. Fa inna Allah yaz'u bis sultan fa inna Allah yadfa'u bis sultan eh, karena Allah Subhanahu wa taala uh, menghalangi dengan uh, dari menghalangi dari orang-orang yang melakukan perbuatan kejelekan dengan para pemimpin. Ma la yadfa'u bil Qur'an. Ma la yadfa' ya. bil Qur'an. Sebagaimana uh, tidak dilakukan dengan eh, tidak dapat menghalangi hal tersebut dengan Al-Qur'an. Wa awwalus sab'ah alladziina yudhilluhum Allah fi dhillih dan orang atau orang yang pertama yang akan Allah naungi di bawah naungannya yauma la dhilla illa dhilluh pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah imamun adil yang pertama adalah imam yang bersikap adil waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muqsituna orang-orang yang bersikap adil, al yamin rahman berada di tangan kanan ar-Rahman. al qiyamah nanti di hari kiamat. Wahakala aydan al-'alim an yastaqim 'ala amrillah. Demikian pula hendaklah orang-orang yang berilmu mereka beristiqomah di atas perintah Allah fayahmiluhu ilmuhu ala mazidin minal khair dan tidaklah ilmu yang dia miliki membawa dirinya kepada perkara kebaikan wan naf'i was salah dan memberikan manfaat dan kemaslahatan wa dalalatin nasi ala ma yuqarribuhum ila Allah dan menunjukkan manusia kepada jalan yang akan mendekatkan kepada Allah wa ila al wal i'tidal dan berdakwah kepada wasitiyah dan i'tidal wa yuhadhdhiru an-nasa min al ghuluwi wat tashaddud dan memperingatkan manusia dari bersikap gulu dan tasaddud wal ifrat wat tasahul dan ifrat dan bersikap bermudah-mudahan wa yuhadhdhiru an-nasa minal afkar adh-dhallah dan memperingatkan manusia dari pemikiran-pemikiran yang sesat wal mabadi'il haddamah dan perkara-perkara yang akan menghancurkan ومن الاعتداء على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم dan menjerumuskan sikap saling bermusuh bermusuhan di antara sesama yang akan eh, menyeret harta dan eh, darah-darah mereka ويحث الناس على التعاطف والتراحم dan menganjurkan manusia untuk bersikap saling lemah lembut dan saling menyayangi وعلى تلاحم المجتمع وتماسكه dan untuk mempersatukan masyarakat ويحذر من جميع الشرور dan memperingatkan manusia dari berbagai macam kejelekan وجميع ما يؤدي إلى الفرقة والعداوة والبغضاء dan seluruh perkara yang akan menjerumuskan kepada perpecahan dan saling bermusuhan فيدعو الناس إلى أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا dan hendaklah para dai tersebut menyeru kepada manusia untuk eh, berpegang teguh kepada tali Allah dan janganlah mereka bercerai-berai ويلزموا طريق السلف الصالح dan berpegang teguh kepada jalannya para salafus soleh طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان jalannya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan الذي فيه السلامة والنجاة yang pada jalan tersebut terdapat keselamatan فلا يكون العالم هو الذي يفرق الناس maka janganlah orang yang berilmu dia menjadi orang yang akan memecah belah manusia. Dan janganlah menjadi orang yang akan memadrotkan mereka. Bal yakunu aliman rabbaniyan. Maka hendaklah orang tersebut menjadi alim rabbani. Ala miqyas salaf. Di mana? Ala tariqat salaf. Sesuai dengan jalannya para salafus saleh fi aqwalihi wa a'malihi di dalam setiap perkataan dan amalan-amalannya. Waqad qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah dan Alama Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Ar-rajulu kullama ittasa'a ilmuh" Seorang laki-laki ketika bertambah luas keilmuannya, ittasa'at rahmatuh, maka akan semakin bertambah luas kasih sayangnya. Wa hakadha aidan la budda أن يكون العالم بعيدا عن التساهل والتفريط demikian pula hendaklah setiap orang yang berilmu dia jauh dari sikap ifrad dan tafrid فلا يحل للناس ما حرم الله hendaklah dia tidak menghalalkan kepada manusia perkara-perkara yang Allah haramkan ولا يفتح عليهم أبواب التساهل والتفريط dan hendaklah orang yang berilmu tidak membuka pintu agar manusia melakukan perbuatan yang bermudah-mudahan. Wala yujarri'uhum alal muharramat. Dan tidak menjadikan manusia berani untuk melakukan perkara yang haram. Wala yadfa'uhum ila zallatul ulama. Dan tidak menjerumuskan manusia kepada perkara yang para ulama tergelincir dalam perkara tersebut. wa lahum dan memperindah hal tersebut dan wala yuzayyinu lahum ittiba' tilka zallat dan tidak memperindah e, perkara yang dia lakukan tadi e, atau memperindah e, keter, yang para ulama tergelincir wa a'zamu min dhalik dan lebih utama dari hal tersebut an yuzayyin al alim lin-nas asy syirk aw al-bid'ah bahwasanya seorang alim menghiasi kepada manusia atau memperindah iyadzan billah memperindah kepada manusia perkara kesyirikan dan kita berlindung kepada Allah. فإن العلماء ورثة الأنبياء Karena para ulama itu adalah pewaris para nabi فهم يحملون للناس الخير dan mereka hendaklah mengajak manusia kepada kebaikan, للحاكم والمحكوم baik itu para pemimpin ataupun para rakyatnya. ويدعون الناس لإنزال الناس منازلهم Dan hendaklah menyeru kepada manusia untuk setiap orang itu mendudukkan Wa- eh, sesuai dengan kedudukannya وإعطاء كل ذي حق حقه dan hendaklah mem- untuk memberikan setiap manusia sesuai dengan haknya. فيحثون الناس على أداء حق الحاكم المسلم Maka hendaklah para alim itu menyerukan kepada manusia untuk mene- menepati hak para pemimpin muslim dan apa yang menjadi kewajiban rakyat kepadanya wa yad'una nas ila al-birr was-silah dan menyeru manusia kepada perbuatan kebaikan dan untuk saling menyambung silaturahim. wa taamul wa makarim al-akhlaq dan baik di dalam muamalah dan akhlak yang mulia. rahmati bil mukhalif dan bersikap kasih sayang kepada orang-orang yang berbeda والرفق في الدعوة والأمر والنهي dan lembut di dalam dakwah di dalam menyeru kepada perintah ataupun larangan Istrinya, eh, suaminya marah kepada dirinya إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها maka akan menjadikan para penduduk langit marah kepada dirinya والنبي صلى الله عليه وسلم يقول Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda كما في صحيح مسلم sebagaimana di dalam Sahih Muslim الدنيا متاع bahwasanya dunia ini adalah perhiasan وخير متاعها المرأة الصالحة dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang solehah وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أسباب السعادة أربعة dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sebab-sebab kebahagiaan itu ada empat wa asbab syaqai arba'ah dan sebab-sebab eh, eh, eh, wa asbab syaqa arba'ah dan sebab-sebab kecelakaan itu ada empat faja'ala min as-sa'adah al-mar'atu salihah dan salah satu sebab kebahagiaan adalah wanita yang salehah wa ja'ala min asy-syaqa al-mar'atu su dan termasuk dari sebab uh, al-mar'atu su yaitu wanita yang jelek فصلاح المرأة من أسباب سعادة الزوج والأسرة maka kesolehan seorang istri menjadi sebab kebaikan bagi suami dan keluarganya وعدم صلاحها dan adapun eh, ketidaksolehannya seorang istri من أسباب شقاء الزوج والأسرة termasuk sebab kecelakaan bagi suami dan keluarganya wala budda an yakuna at mustaqiman dan hendaklah para tabib atau para dokter juga bersikap istiqomah wa tajir mustaqiman dan para pedagang juga istiqomah wadh-dhabitu mustaqiman dan para eh, polisian juga istiqomah wal muhandisu mustaqiman dan para insinyur juga istiqomah wal muzari'u mustaqiman dan para petani juga istiqomah fala yaqa ahadun minhum fil ghish dan hendaklah e, mereka tidak terjatuh kepada al-ghish wala penipuan wala zulm dan tidak menipu apa berbuat kedoliman wala fi akli amwal nas bil batil dan tidak memakan harta manusia dengan cara yang batil wala yusi'u ila nas fi amalihi dan tidak melakukan kejahatan kepada manusia di dalam pekerjaannya bal yuaddi amalahu 'ala al-wajh al-matlub hendaklah mereka semua menunaikan tugasnya sesuai dengan yang diminta. Maka mereka berbuat kebaikan kepada dirinya dan kepada orang lain. Faqad qala Allah Ta'ala wa Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbuat baiklah kalian. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. وقال النبي صلى الله عليه وسلم dan Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا إن الله يحب الله سبحانه وتعالى mencintai orang-orang yang apabila dia melakukan pekerjaan إذا عمل أحدكم عملا apabila dia melakukan suatu pekerjaan أن يتقنه hendaklah dia mungkin atau bagus di dalam pekerjaan tersebut. Fal mujtama'ul muslimu kulluh maka seluruh masyarakat Islam ma'murum bil istiqamah diperintahkan untuk bersikap istiqamah. la nu'alliq istiqamatana bi istiqamatin nas dan hendaklah kita tidak menggantungkan istiqomah kita dengan istiqomah yang dijalankan orang lain. In istaqaman nas istaqamna. Apabila orang lain istiqomah, kita juga ikut istiqomah wa ini wajjan nasu iwajjna dan apabila orang lain tersesat kita juga tersesat bal nastaqim wa in inharafa nas dan kita harusnya istiqomah meskipun orang orang tersesat wa nattaqillaha wa in asallahu nas dan kita bertakwa kepada Allah meskipun orang-orang lain berbuat maksiat wa nuraqibullaha fi aqwalina wa a'malina dan kita merasa diawasi oleh Allah di dalam setiap perkataan dan tindakan kita وسائر أحوالنا Dan di dalam setiap keadaan kita. فإن هذا ما ينفعنا يوم القيامة عند الله Dan inilah yang akan bermanfaat bagi kita kelak di hari kiamat. فإننا سنقف بين يدي الله Bahwasanya kita akan berdiri di depan Allah وسيسألنا الله عن أقوالنا وأعمالنا dan Allah akan bertanya kepada kita tentang apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. سواء ما بيننا وبين الله Entah itu antara kita dengan Allah أو ما بيننا وبين الناس atau antara kita dengan sesama manusia. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, أول ما يقضى بين الناس في الدماء bahwasanya perkara yang akan dihukumi pertama kali sesama manusia adalah urusan darah. وقال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة dan pertama kali amalan yang akan difisat dari seorang hamba adalah sholatnya. Fa'awwal ma yuhasab alaihi nas maka pertama kali yang akan difisat dari manusia fima bainahumul bain di antara sesamanya ad-dima adalah urusan darah li'azim hurmatiha dikarenakan sangat besar keharamannya fala yahillu syakku dam muslim bighairi haqq maka tidak boleh seseorang untuk menumpahkan darah seorang muslim dengan tanpa hak. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya." Bahwasanya hilangnya dunia ahwanu 'inda Allah lebih eh, rendah di sisi Allah min qatl imri'in muslimin bighairi haqq dari membunuh seorang muslim dengan tanpa hak فتزول هذه الدنيا كلها Maka hilangnya sel- dunia ini semuanya بمناجمها بالمناجم والمعادن dengan segala macam penyesalan مناجم الذهب والفضة eh, dan dengan segala macam eh, perhiasannya atau dengan ma- segala macam isinya baik itu perak ataupun emas والمعادن والمصانع ataupun barang-barang tambang ya, atau dan pabrik-pabriknya wal mazari' dan seluruh eh, kebun-kebunnya tijarat dan seluruh perdagangannya wa kullu ma fiha dan segala yang ada di dunia ini ahwanu indallahi azza wa lebih rendah di sisi Allah azza wa jal min saqi damin mri'in muslimin bighairi haqq daripada menumpahkan darah seorang muslim dengan tanpa hak Wahakadha aydan demikian pula amru salat perkara salat fa innaha awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawm al-qiyamah bahwasanya hal tersebut perkara yang pertama kali akan dihisab kelak di hari kiamat fima al 'abdi wa bayna Allah, antara seorang hamba dengan Allah faman hafad ala salatihi maka barang siapa yang menjaga salatnya fahuwa ashaddu muhafadatan li ghairiha maka dia akan lebih menjaga terhadap perkara yang lain. Wa man dan barang siapa yang menelantarkan salatnya, dhayya'a ghairaha, akan menelantarkan perkara yang lain. Wa hiya 'abdi wa Dan salat adalah sebagai penghubung antara seorang hamba dengan Allah. Wa nurun lil 'abdi fi wajhihi dan merupakan cahaya yang ada pada wajah-wajah seseorang. Wa fi qalbihi wa qabrih dan di dalam hati dan kuburannya wa yauma yalqa dan ketika dia bertemu dengan Rabbnya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatrukanna salatan muta'ammidan." Janganlah kalian meninggalkan salat dengan sengaja. Wa in qut'ta aw hurriqta. Meskipun engkau dibunuh ataupun engkau dibakar. Wa dhalika li'azimi ajriha. Dan hal tersebut dikarenakan sangat agung pahalanya. Wa mahabbatillahi laha dan sangat cinta Allah kepada solat tersebut ولعظيم آثارها على الفرد والمجتمع dan sangat besar dampaknya kepada pribadi ataupun masyarakat. فإنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين Dan bahwasanya solat tersebut merupakan rukun Islam yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. فهكذا دين الله عز وجل كله استقامة Maka demikianlah seluruh agama Allah adalah istiqomah. لا اعوجاج فيه Tidak ada kebengkokan di dalamnya. Wanahmadullah alladhi ja'alana muslimin. Dan kita memuji Allah yang telah menjadikan kita sebagai orang-orang Islam. Wa ja'alana ummatan wasata. Dan menjadikan kita sebagai umat yang wasata, pertengahan. Wa ja'alana syuhada 'alan nas. Dan Allah menjadikan kita sebagai saksi di tengah-tengah manusia. Wa ja'ala ar-rasul 'alaina syahida. Dan menjadikan Rasul sebagai saksi untuk kita. Fanahnu ummatun wasat. Dan kita adalah umat pertengahan. لا إفراط ولا تفريط Tidak ifrat dan tafrid. لا غلو ولا تساهل Tidak gulu dan tasahul. أمرنا أن نستقيم على الصراط المستقيم Kita diperintahkan untuk istiqomah di atas jalan yang lurus. قال الله عز وجل Allah Azza wa Jal berfirman, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. ولا تتبعوا السبل dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan fatafarraqa bikum an sabilih maka kalian akan terpisah dari jalan dzalikum wasaakum bihi demikianlah kami perintahkan kalian la'allakum tattaqun agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa wa mizanul istiqamah wa mizan dan timbangan istiqamah itu ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang telah atau apa yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa dan para sahabatnya. Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Apabila mereka beriman sebagaimana kalian beriman, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Dan apabila mereka berpaling, maka mereka sungguh uh, fi shiqaq, di dalam kesesatan. فقال الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى berfirman والسابقون الأولون dan orang-orang pendahulu من المهاجرين والأنصار dari kalangan muhajirin dan ansar والذين اتبعوهم بإحسان dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan ay ala tariqihim wa manhajihim yaitu mereka orang-orang yang berjalan di atas jalannya radhiyallahu anhum wa radu anhu maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah wa hadha huwa al-khairul anim dan hadha huwa al-khair al-anim alladhi ya'um dan ini adalah kebaikan yang uh, menyebar atau menyeluruh wal fawzul azim dan merupakan keberuntungan yang sangat besar wasiratullahil mustaqim dan jalan Allah yang lurus alladzi man tamassaka bihi naja dan bagi siapa yang berpegang teguh kepadanya maka dia akan selamat wa man takhallafa anhu dhalla wa ghawa dan barang siapa yang berpaling darinya dia akan tersesat nas'alullah taala yaj'alana jami'an dan kita memohon kepada Allah semoga Allah menjadikan kita semua minal mustaqimin ala dinih termasuk di antara orang-orang yang istiqomah di atas agamanya. Al-muttabi'in li kitabihi wa sunnati nabiyih sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'idhana min turuqil maghdubi alaihim wadhdallin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari jalannya orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat. Wa an yusliha qulubana wa alsinatana. Dan semoga Allah memperbaiki hati dan lisan-lisan kita. وظواهرنا وبواطننا dan perkara yang nampak kit- dari kita ataupun perkara yang tidak nampak dari kita وأن يعيننا على ذكره وشكره dan semoga Allah menolong kita untuk senantiasa berzikir dan syukur kepadanya وحسن عبادته dan memperbaiki di dalam ibadah kepadanya وأن يصلح أزواجنا وذرياتنا dan semoga Allah memperbaiki eh, keluarga-keluarga kita dan anak keturunan kita wa an yaghfir lana wa liwalidina dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan seluruh orang tua kita wa an yaghfir li jami'il muslimin dan semoga Allah mengampuni seluruh umat Islam al ahya' minhum wal mayyitin baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat wa an yaj'ala hadzal balada aminan mutma'innan dan semoga Allah menjadikan negeri ini menjadi negeri yang aman وسائر بلاد dan المسلمين seluruh negeri orang-orang Islam وأن يعيذ المسلمين من مضلات الفتن dan semoga Allah menjaga eh, kaum muslimin dari gelapnya fitnah وأن يكفيهم شر أعدائهم أجمعين dan menjaga kaum muslimin dari jeleknya musuh-musuh Islam وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه dan semoga Allah mengokohkan kita di atas agama Allah sampai kita bertemu dengannya ghaira mubaddilin wala mughayyirin tidak merubah apa yang telah ditetapkan walhamdulillahi rabbil alamin dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa jazakumullahu khaira dan salawat serta salam kepada Rasulullah wa jazakumullahu khaira